Bismillahirrahmanirrahim. Inna masalah Isa. Saat temennya perumpamaan Isa, inta bohi menurut Allah. Iu kama sali Adam kau ini Adam. Eh kasanihi kau ini tingkai Adam fi holki yang dalam gawe Adam min wiri api. Wahwa utawi Isa kama sali Adam. Iku mintas bihil horib. Sangking termasuk jenis nyerupakno barang sing longko, sing aneh Kau Isa itu rantai ah, bapak Diserupana bil agrab lan luwe aneh Kaya Adam rantai pak mbok Liyakuna supaya ono opo tasbih luhuri bil agrab atau aku weh mutus lil khosmi maring percekcokan Wa kok wa kok alan weh tumibo finafsi ing dalam awak-awakan Ing dalam hati Kola kau gawe sopo wahu ing Adam Min turab bin sanging turab Sumakola mengkonuli dawu sopo wa lagu maring Adam Lagu maring turab pun ono siro Fayakunu mongko ono sopo Adam Al hakuti kebenaran iku mirobika saking pangeran ira. Eh amru isa fala takun mongko aja ana sira iku menal mumtarin setengah saking wong sing mamang-mamang kabeh. Eh sesuk ngajine iki ning nganggo bantal terus kita tapi pancet ning kene. Nah, ini kangkang, ini wonten tafsir Bedowi kalian tafsir Sawi. Jadi nak misalnya sampean kepengen sinau, sedurunge kula ngaji sinau. Menawa kepengen perbandingan tafsir ben kok wong gaya. Lo bar ngaji. Nah lain nopo Nah beda wi apa napa keren. Niki kadane buyut-buyut kula balok man tafsir beda wi wonten. Ngene mboten Ngaji ngajine mbak tafsir beda wi kula. Kula ajane Sama maca beda wi, sampean ra paham padha kan. jalan lain rapa Eh jalan lain paham beda wi rapa paham liyane rapa paham doa wae. <coughs> Wala takun mongko jono farin setengah saya musik mamang kafe Faman wong kote sapane wong hajaka ngujai sapa man kang isira eh jadalaka menan nasoro. Wong sing selalu bantah tentang Isa. Fi dalam masalah Isa. Mimba dimaja akan menik ilmi sause yang teko kang isira menal ilmi. Fakul mongko ngucap sira ngucap ngene ta'alu. Merene sira kabeh. Ta'alu mereneo siro kabeh. Nadu mongko ngajak kita. Gitu abna anak kira pro anak-anak kita wa abna akum wanisa anak wanisa akum wa anfusana wa anfusakum sumanap tahi mongko nuli taduruk kita kabeh anane taduruk mongko nuli kita dungo kabeh dungo bareng-bareng enak tadur utusnya taduruk kita fitu anggam doa Fanat al ah, mongko gawe kita maksud no kita lah anak boh ya lal kajibin ngatasi wong sing kabeh jadi menyangkut Nabi Isa itu Nabi Muhammad sampai kakuati. Kakuati ini Nabi Muhammad sampai ini. Jadi sampai pendeta, mulai riyen itu antar antar wong top. Jadi pendeta sampai Nabi Muhammad sampai ruban tokoh-tokoh Yahudi. Itu orang Yahudi itu Isa juga hebat, malah anak jadah. Nah, cara Isa Nasrani berlebihan Isa anak Tuhan. Nah, terus cara orang Islam Isa yo ya biasa. Artinya anak anak emboe. Tapi intinya ketika perdebatan itu sudah tidak mungkin. Jadi kadang-kadang gitu bener ono kita isi nasara. Ketika perdebatan tidak mungkin jadi kanji nabi di saat diwarai pangeran. Nadu abna ana wa abna aku manisa ana wanisa aku wa ana wa anfus aku. iki dungo anak-anak mjak, bojo-bojo mujak. Terus kita adu pasut. Endi yang paling goroh yaitu kualat. Paham ya, jadi mulai rian macam wonten ya, adu pasut. Jadi sama nanti mazhab, Kok kiai dia agak sependapat, itu menjajal bener orangnya adu pasut. <laughs> Apa nih eh, Apa? Eh, berarti masuk ke bahasan mangli di kan keren. Kamu mau kali jajal Hermanto, di kiai sopo kira cocok apa? Jajal adu pasut, di sini kalah. Coba <laughs> waktu kalah. Rian keren, ya rian gimana adu pasut. Ya enggak gue keren-kerenan mau, tapi negatif lah, <laughs> gue kurang mati. <laughs> Eh, mau terin, tak alun. Di antakula yang ngucap sirong ini, Allah gumalan. Jadi adu paso itu dipakai dalam masalah akidah kinate. Turki ngalih fikir, lho kula nunggu masalah ini kok. di ilmu akeh, mulai naku sorok fikih tafsir. Artinya nak sengal di fikih ben analisis secara fikih. Adu paso itu dinggi masalah akidah. Kalau menyangkut kanjeng Nabi mbek Nasrani. Oh, saya ini tentang Isa, cara aku Isa wanai anak pangeran. Nah, cara aku Isa mau abdu. Podo-podo kita percaya pangeran jadi Isa bapakmu. Saya ingin kowe ngandelo bapakmu no aku tak ngandelo pangeran no gue piye. Paham ya? Jadi hati maksud itu juga pernah dipakai masalah kita dan itu fakta. Juga pernah dipakai masalah fakir ini tinggalnya sumpah liar. Ngamatin ora orang ini fakir ora roh. Semalian anak di dimaksud. Jadi wawahi Sumpah apa? Adu laknat itu. Adu laknat, tenggari sumpah liana sambil. Jadi misalnya sampai nyongkok, bujuni sampai selingkuh. Caranya memastikan secara hukum kan wawohi, nah, anak ini. Itu dalam nafsul walad gitu. Jadi selingkuh nak coro bojo, itu bakasane nih nafsul walad, inti sabul walad. Anak anak sing mbok kandung ora anakku. Terus yang itu ngoten untuk menghilangkan hak menghilangkan rajam niku nggih napa hmm. demi Tuhan anak iki ya anak em ya itu kan sumpah yang kelima kan podo adu pasut adu laknat ya. jadi wal misata, niku lho uh, sebuti waladina rimun azwajahum walam yakunahum syuhada ila anfusihim fasyahadatu ahadim arba'u syahadatin bila inna bulam nasodikin wal misatu, anna laknatawahi alaihi ingkara minal kadibihin terus wa yadru an hal adab antas syahada arba'a syahadatin bila inna bulam minal kadibin nah cara sing itu kan inahu laminal kadibin terus wal khomisata anna ya alaiha ingkana minasodikin wudu banget ini Lo <laughs> kan gampang, nah cara itu Artinya orang itu sumpah ngono demi Tuhan. Saya siap mendapat laknat kalau yang dituduhkan suami saya pada saya itu benar. Paham? Jadi hati pasal itu dinggo peradaban kayak sumpah bewa pohi tinggal neng akidah kaya Nabi Muhammad sampai pendeta terus tinggal teng hukum fikih kan dari menyangkut lian ila seperti roh itu fikih roh tafsir raro roh itu pengaji ya sekarang mono mesti komentari kiai kiai waduh gue komentari untungnya waduh bisa waduh waduh ini kan nyaman satu nyesatkan tidak pentingnya sumbangnya dan Mas Bro cara sirine. Kalau cara hukum positif itu kan butuh bukti, butuh bukti, butuh macam-macam. Tapi sih nggak dari umum modern, bukti bisa direkayasa. Jadi kalau nanti masuk setengah ini kitab-kitab sing dikarang tiang-tiang ikhlas, sampean rata ikhlas rasa rasane. Pentingnya sumbangnya nih kalau mantau itu orang wong bener. Allah hadir. Nah Allah hadir itu kalau kita betul menghormati Allah itu memang pantangan dusta. Ya jadi pentingnya sumpah ini Mas Bro ya, meskipun kita itu fasik, meskipun kita itu kafir misalnya. Tapi asal bisa menghadirkan Allah nenggoni sumpah untuk sengketa. Itu hal yang riskan karena Allah itu kita akui sebagai Tuhan kita dan yang sing nentokno pasut ora pasut, lanat ora lanat. Mulane ketika kita misalnya curiga sama istri, itu hakim nggak bisa nentokno. Nentokno bi, kue kok nyongko anak sing kok bojo meranakmu sing loni Kue yakin nih gue anak nih orang kue ireng anakmu gue anteng misalnya terus sawangannya lu nggak lu uang lihat kan repot ada di sini. Di, memang mungkin ya secara ilmu medis sekarang sudah dibuktikan secara genetis DNA nih ya. tapi kan ruwet ruwet karena ruwet Wong modern itu kan tetap ruwet misalnya kan oke dibuktikan dengan DNA tak ono iso gratis modern modern itu problem ya dibuktikan cara medis yang berlebihan ayo duit Nah, padahal nih usul nagomu sing gampang, paling gampang enggak diro pengiran ini. Tapi Sampai sumpahnya gampang. B, aku siam tok laknat tak tuduhan gue salah. Sama itu wani ngono, aku siam tok laknat tak ini sampean ben bener tadi adu lantat. Itu lah, mau sing bari kudisan sapa. <laughs> Gak ada penting nih, ngoten ya. dari coro Islam itu Allah itu harus kita hadirkan baik saat dungo, saat berperilaku, bahkan saat laknat. Jadi gampang Mustafa kan rapati cocok bagi kiai ku, lah ae no enggak ambil sing kuarat kue berarti yang sing gremengem salah. Lah lagi ora wani no berarti dia kan enggak berani mempertanggungjawabkan grundelem dengan arepe pangeran. Loh enggak, Kalau sering ngomong ngatain bagi sinten Ada si A, merasa soleh grundel bagi kiai. Grundelem atas nama apa? Atas nama hukum ya Allah. Cara aku kiai ini gue gak pas ngene. Ya kiai ku no atas nama Allah. Tapi nak kue salah itu sing dilanat ya kue Rugi pak, buat wani. Ya, berarti kira wani mempertanggung jawaban guru dalam dengar apa? karena gak PD kan wani ya? Gusti atas nama engkau, aku anti Romanto. Mau ini demi jenengan. Keren kan sampai yakin bener kan wani? Nyatanya rawan wani ya? Belum enggak? Jajal sampean. Rawani kan? Ini guru gerudel itu orang ini ngarepe pengiran Sekali-kali apapun ngarepe pengiran Keren kan malah Gak usah ngesulah ke uang, langsung ke pengiran kan ini misalnya sampean resah sampai aliran si inten Jajal adu pasut nak wani. Gak wani lho. seorang aneh sawangane dongane mustajab grogi lo sampean. Jadi <laughs> eh, tahu gak adu pasut itu tinggi sumpah lian ila terus didamel apa nih apa karuman tadi akidah ya nabi isa tentang nabi isa berroh benroh hukum-hukum itu ya, nih, jadi adu pasut menghadirkan Tuhan itu sering-sering wonten terjadi ya kata Abu Jahal mau nonton ngoten ya Allah besok saya perang dengan Muhammad Pak Ayuna atau Alir Rohim siapa yang paling coro jenengan atau Alir Rohim itu paringi kalah Abu Jahal mau ya ta'ala ku biastaril Ka'bah wa yakulu Allahumma fa'ayufir ata ini atau Alir Rohim Hu al-hudan nah, sinten sing paling nyalai aturan rohim sesuk sampean kalah lala bujal kalah jadi Rian tuh uang paling lima pak Abu Jali Allah dihadirkan ke rumah. Artinya gak demi uang, gak demi harta, pemenang derajat. Jadi yang dia cek saya, cek kenal pangeran. Saya santri orang kenal pangeran. Oh, pernah pernah sebut kan ya rumah kan gak adil Misalnya kita oke okay lah hormat nih kalau batu yatim, bah hamid, hormat nih kiai siapa saja. Saat gedeng orang atas nama Dewi Kiai itu kan gak adil. Sampai gedeng Kiai A, kiai Dewi kiai B wanita gedeng atas nama kiai C. Loh ini kan ke kebenaran kia itu kan atas samakan Tuhan karena tentang hukum apa nggak rumah tentang hukum apa nak panjang kue pede ku hukum apa jajal ngarepe pangeran sama Mustafa nang grudel aku ngomong ngarepe pangeran jelas kan ojo kok gedeng siam, gede kok si B si B dari si C top tope kia kan makhluk kan dia gedeng tenan sing krono hukum loh kira krono nafsu lapor dengan pangeran kan gampang tuh, ya Allah tak anggap kia ini kok menyesatkan dan saya risau atas agama ini kalau dipimpin beliau bu niku hancurkan <laughs> atau saya menyesatkan saya hancur iya wani ya gak wani kan wani <laughs> kena kata <laughs> wani gak wani ya jute rawani dolanan pengiran rawani ya jule gledek rawani ya boleh wani aduh pak so kata sumpah kan- lian kan jelas dek nak kue bener aku Fa'aliyah lah natuhan. Sing itu ngono, mas aku sing bener Fa'aliyah tuh dua. Ngeri ya nih, aja ngeri ta sih. Ngerawani ya. Inna hadzal madkur lahu wal qasasul haq. Inna hadza saat memiliki lagu baik ini ada aku qasasul hak itu cerita sing bener. Wa ma ini ilahin illa huwa pangeran kecuali Allah. Wa inna huwa saat wa lagu baik ini wa iku al asis dan sing menang al hakim dan sing bijak fa inna Allah mongko sak temene ming lamun minggo sapa wong akeh fa inna wa alimun bil mufsidin wa sak temene wa pirsa kelawan wong sing rusak kabeh kuya ahli kitab he ahli kitab aila bitwan Nasor, kul mutapa sira Muhammad he ahli kitab ta'alu mrene sira kabeh ila kalimatin sawain maring kalimah sing padha benana binakum oke kita bikin kesepakatan bersama pada satu kesepakatan yang sama Ya te kalimatin sawa Allah na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'an yang orang ibadah kita ilahu kecuali Allah wala nusyrikalan orang nyiriki kita bilan wasya wala takhitalan ojo ngalap sopo baduna badun arba bamin dunillah itu sampai antar kita saling menuhankan kita-kita ini kan sepakat ya ada Tuhan selain Allah dan tidak boleh ada sirik dan tidak boleh antar kita saling menuhankan ya, antar kita maksudnya antar makhluk kan gak mungkin Isa yang makhluk di dipengirak no makhluk Fa'in tawallahu mengkalamun tetap menolak sopa ahli kitab ya orang tuhan itu khid fakulu isya itu bi anak muslim isyadu nyek senior siro kabeh bi anna kan satemene kita muslim guna wong sing islam kabeh wah itu, Pokoknya bener teori kulo ya, jadi surat Bakoro, surat Ali itu ayat-ayat Madaniyah. Jadi ayat Madaniyah aku mun ruwet, mun polemik ilmiah, termasuk paling ilmiah wow beradu pasut adu debat. Jadi sampai debat itu di syariat Norian, mulane kuliah ya ahlal kitab. Jadi kulo perintah Allah ning Nabi Muhammad. Mat ahli kitab ku celu enjak debat. Dijak golek kalimat sing kita sepakati ku Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la takhudha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Jadi mulai rian gitu wonten ya ono pasut, ono debat, ono debat terbuka. Mulai rian gitu wonten debat terbuka. Wonten jalan lan temurun nama kola ya semangsa nih ucap sopal ya ucapnya ya ini ibro ibu itu Ibrahim ya rudian bareng debat tapi kau ora terus adu klaim. Nah, itu mulai riyen niku dia ya orang adu pasut, adu debat, adu klaim. Adu klaim yo ya ngoten darah Wabe darani idolaku wali, sih itu wali kita eh, repot. Nah, zaman saya kan gak adu nabi, adu wali. wali ku si A, wali ku si B, wali ku si C. Oke, okay, RKP, udah jelas RKP. Wana jalan tumuran nama kolang semasa ini ngucap sopo al Yahudi Yahudi ngucap ini Ibrahim Yahudi <laughs> ini anak tukang Ibrahim itu Ibrahim Yahudi Wana ala dini itu kita ala dini Kola ngucap sopo nasoro di kadalik Nah ini cara nasoro Ibrahim Yonas <laughs> Ini bodoh ya apa Terus oleh orang nawa ya ahli kitab ya ahli kitab Lima kalau nopo tuh hajuna Aduh hujah sirakabe Ibrahim yang Ibrahim gue kok rebutan ngaku nak Ibrahim melo melok agama. Bisa mikum anakku di diniku. gue kok kabel ngeklaim nak Ibrahim melo ag melok agamamu. Pak wa ma'urza kalau raden turun lo apa Taurat Taurat wal Injil Injil lah mibati kecuali sahwi Ibrahim. Akalem ah, ya. Ibrahim periode ini ben Nabi Musa riyen putih. Ibrahim benar Nabi Musa, hari Nabi Ibrahim ngono kok mikir Ibrahim benar Nabi Musa riyen putih. Rian Ibrahim. Ibrahim ke Isa. Rian Ibrahim. Nah jenisnya pengikut itu tekane dhisik apa karek? Dari ya, mulane dari pangeran ahli kitab lem bodoh. Ibrahim kok anut Nabi Musa, Ibrahim luwe di dhisik. Ibrahim kok Nasrani, <laughs> Nasrani sama si Isa, Ibrahim ini Isa. Jadi ini pangeran ngenyak ahli kitab. Jadi ahli kitab kue kok rebutan ngeklaim Ibrahim anut Taurat atau anut Injil padahal Taurat Injil ora diturunno kecuali sakwise Ibrahim berarti kan gak mungkin tuh Nabi Ibrahim itu anut Taurat mereka periodenya dhisik Ibrahim Ibrahim ora mungkin anut Injil anut Isa mereka ini rian Ibrahim Oh, nomor satu lambiak gak patuh nabi repot. Jadi sifatnya nabi sih itu amanah tablet Fatona, Fatona artinya cerdas. Iya, iya, iya. <laughs> Eh harus atau ngaji itu jadi bodoh mudah aku Waduh kasus betul dong ngaji. Lah <laughs> pangeran lu ini aja ilmiah. Jadi ahli kitab kan muni Ibrahim Yahudi, sing jarum Nasrani. Ibrahim Munas Tony, Kalau kaji Nabi diwarai pengirannya pangeran ini ahli kitab. Gue kok ngeklaim ngeklaim Ibrahim pengikutnya Musa, om di Ibrahim gak iso atau diwali bajunat mengikuti Ahmadun <laughs> gak iso disebut bajunat mengikuti Ahmadun <laughs> Fatona, dari ketiga kiai itu Fatona. Kasus sih, bingung ngaji itu harap alasan lah. Gak beneran terus <laughs> bingung. Apa langsung munculan surat makia ya? Aman surat makia. Tunggu Husnul Khotimah, bejimat, aman. Mesti paham sampai. Wa ma uzilat hale ora turun apa Taurat Taurat wal Injil Injil lami ba'di kecuali sausi Ibrahim di zamane kan zaman tawilen kang dawa. La dan ba'da nuzulihima lan sausi turune Taurat lan Injil hadasat timbul apa al Yahudi ya, faham ya? Yahudi wan Nasrani ya, lan faham Nasrani. Afala wuna ono ta ora akal sirakab Mulai memikir mikir ram di akal Ibrahim darane pengikut Taurat di Ibrahim. Bahkan urutan Nabi ini sampai nanti lo Sinten Said Marzuki itu urut di satu-satunya nadoman tentang rusul urut itu nadomane Said Marzuki belum ada mun wah urut ini urut belum ada mun itu is no urut ini panjang urut tenan jadi kabeh ulama muji Said Marzuki itu gara-gara ngurut non nabi sesuai periode ini jadi belum ada pun Idris Nuh Huduma Soleh wa Ibrahim kulun mutabak terus Nah Ismail besok di sini. Wis eh, kata Yakubu Yusufu wa Ayubu ada Ibrahimu Soalnya Buharunu wa Musa wal Yasa Tukifli Dawudu Sulaiman Utabak terus Ilyas Yunus Zakaria Yaksha Soha wa Isa itu urut jadi uh, eh, rotabul ambiya sing urut kita nggak Said Marzuki jadi gampang lah ngitung nang apa rata gitu eh, antum he eh, eleng eleng sirot kabeh ya, ula hajatum adu hujah siro kafe fima ing dalam perkara lakum bi ilmu fima ing dalam perkara lakum ing kedua siro kafe bi tuan ma ilmu te ilmu tuh hajuna fima lesa salakum bi ilmu Kena opo adu hujah siro kafe fima ing dalam perkara biasa ora ana lakum kedua sira kabeh bi tuan ma apa ilmu ilmu wabahu wa ya alamu wa antum la dalam ya ahli kitab senengam ko adu hujah sing kue kowe paham jadi mesti adu hujah sing podo-podo ora ini Itu termasuk pantangannya pangeran. sang kaya Kiai Saniki adu hujah sitok muni ahli nar, sitok muni ahli nar. Podo ora paham sing ahli rokok sing ndi. <laughs> Atire penulirian kayak ngoten iki Cerita. bagaimana orang-orang sapa Ibrahim Ibrahim Yahudian wala nasronian Ibrahim raja Yahudi ora Nasrani, walakin kana khanifan musliman. Tetapi ini orang sapa Ibrahim khanifan niku wong sing condong, wong sing stabil mung sing ma iwan anil adian kuliah ila dinil qayyim jadi yang menghindari agama salah menuju agama sing benar ila dinil qayyim musliman terkali muslim eh muakhidan bahkan sebagian ulama darani sing pertama darani istilah Islam Nabi Ibrahim jadi kita mulai darani millata abikum Ibrahim jadi kita Islam itu anut Nabi Ibrahim millata abikum Ibrahim orang orang Nabi Ibrahim anut Nabi Muhammad kok keliru keliru kayak mangke mau jarong Yahudi kan Ibrahim ada Nabi Musa lah sampean bodoh meni Ibrahim pengikut Muhammad ya keliru waling aduh ngomel <laughs> orang ada akal bisa ya. milat abikum Ibrahim jadi kita anut agamanya Nabi Mana kaji Nabi kan jujur tuh kaji Nabi ngendikan anit tapi milata Ibrahim Anifa jadi Nabi Muhammad kan anut Nabi Ibrahim dan Nabi Wali malah sampean bodohnya kan Nasrani mau jadi <laughs> Ibrahim pengikut Isa Ibrahim pernah bisa di sini di Ibrahim Ngodo Ibrahim pengikuti Musa keliru, wong dhisik Nabi Ibrahim. Ya, mulane alif tapi milata Ibrahim Anifa bener ya mergo Nabi Muhammad dihitopi kon anut Nabi Ibrahim. Maka ana ora ana sapa Ibrahim Ibrahim ya Yahudian ya Yahudi wala Nasranian walakin kana hanifan muslim wa maka ana Muslim. Wala ngaji ngalim. Inna awlan nas. Jadi itu dunia kita tapi saya nak ngaji bek bantal kita tapi bener tetap nih pojok. Jadi gak usah ganti-ganti. Jadi niki wonten tafsir Badawi wonten Bukhari naik nah Bukhari ini kita tafsir juz 3 Kulo setengah apal Bukhari Muslim. Jadi kalau jalan setengah apal. Artinya setengah apal nak golek iki gampang ra nulak nulak koyo Ahmad. <laughs> Ilmu paling gampang <laughs> golek iki repot. Kiai iya, Tau lah. Kiai dari Imam Malik kudu ngalim. <laughs> Dosa. Wala inna wala nas atau mene, Nah masuk lagi ya, ayo rumanto lagi ya, ayo dia sampean rumanto juga ke pondok, kiai ini nyawa sampean, sekarang <laughs> alim dusta. <laughs> Lakana ora Romanto ora ajar kiai jadi sewa. <laughs> Pak main bal, nanti dua klub tapi sama main bal, transfer pemain. Gak ada, saya ngapain? Ini Jawa Timur tren, mau suka-suka ke pondok, dia ini transfer. <laughs> Jadi biaya transfer ratus biro per ya ini kasus kan. Bukti ini. Inna awalan nasa temene luweh berak berak manusa bi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim mula ladina nanti wong akeh. Kita ya, bau kang anu sapa ladina bi Ibrahim. Wa ada nabi lah nabi iki. podo podo berak ngekan Ibrahim wong sing anut Ibrahim lan nabi iki. Kepane Nabi Muhammad. fakoti lagu fi aksari syarihi. Karena kebanyakan syariat Nabi Muhammad itu bodoh ke syariat Ibrahim. Ini kata haji, ini paling gampang contoh haji. Jadi hampir semua ritual haji ini anut, anut ya, anut Nabi Ibrahim. Fotokopi ini Nabi Ibrahim mulai sa'i ya, ganteni golek banyu alur ngidur jam-jam ya krono nopo jenenge eh, loncat-loncatane Nabi Ismail sepoke kabeh nang Nabi Ibrahim waladina aman lan wong sing iman wa wa guti Allah iku waliyul Wah ngaji wong alim, ngaji debat, ngaji wong alim, ngaji dialek. Wana zalalan tumurun nama das mangsani manggil sopal ya Yahudi mu'adan ing mu'ad wa kudefa lan kudefa wa amaron ila ya Jadi mak nyelok mu'ad kudefa amar dijak anut agama Yahudi Ad khudefa lawapu anut Muhammad anut aku eh tumurun wadat ifatun Wadat seneng sopo ifatun sopo sekelompok min ahli kitab Layu dilunakum lamun nyesatna sopo ahli kitab kum mereka itu suka andikan bisa menyesatkan Tawa mai dulu na ilan usah murah bisa nyesat no sopo ahli kitab ilan usah mengecuali awak ini ahli kitab. Li anak isma iblalihim karena saat ini dosa ini iblali ahli kitab yu ya alih mengatasi ahli kitab. Karena saat iblal itu berarti sudah dolal. Wa masyurunan orang ngerti sopo ahli kitab. Ya ahli kitab ya ahli kitab lima takfuruna bi ayatillah lima krono opo takfuruna ngafiri sirotabe kabeh Wa antum khaliti sira kabeh syaduna nyekseni sirah kabeh. Ya ta'alamu na annahu hakun ngerti sirah kabeh anak satu kitab hakun Ya ahli kitab ya ahli kitab lima sunal hakun Njen wong Yahudi mulai dhisik pinter-pinter. Dung Yahudi pinter pintere nganti ngene, dun Nek ya tak critani tarek kowe ora tau Jadi misalnya wong saya terkenal pinter wong Yahudi sinten? Misalnya rumanto. Kira ngoten niku gawe darunat, Pak. Kumpul. Muhammad itu kan nijek wong cilik neng apa mana neng gue Medina posisi Nabi gue pendatang gue umat hitung pulau supaya Muhammad udon sok ini caranya di wong sing terkenal pinter neng komunitas Yahudi gue enggak ibu-ibu iman bin Muhammad seneng oh nak wis pelajari seminggu atau minggu terus kayak kafir menang jadi kesane uang sing roh Islam kecewa akal akalan mulai disuruh itu ku pinter akal nanti dong kan pinter iya masuk akal nah, terus engkau nak wes sing pinter kecewa terus tidak ada pengutip Muhammad Ahmad bin Ahmadun wong kula ngomong gak berprestasi wa mana rokat babaka ilal ladina hum araduna badia roi jadi wong aradil aradil ngino ngino sing pendapatnya desa desa jadi diciptakan makanya sampai aminu biladi unzila ala ladina aman wa jannahar wa buru akhirahu la alahum yar siun jadi esok sawangane iman kok sore serai iman dan kita kece kecewaan lama disek kaji surat sakara gak paham tuh yang mana kan tadi tak terang no <laughs> Wong ngaji mulai cilik ora ada jimat Mas Bro. Problem bodoh. Kalau sampeyan ada kiai nyentak revolusi tenan. Di Quran nasib spesial ning Indonesia tuh teng liyane daerah bodoh. Diawali mesti jimat Mas. kasihat kasihat <laughs> kan. Sing laris bersilakul mukmin, saking percayane kasihat sampai hukum lanang wedok, hukum bojo ora dilakoni. Gara-gara gak ngerasa iku perintah Allah ngoten Padahal nggak usah perintah Allah ngeri loh. Kau diperintah bagi kiai wedi. Ini sing perintah Allah ngurus bojo nafkah. Gak kan awalnya sampai ngaji yakin ku hukmu kan ngeri. Ari ah, jalu kau wamun ala nisa hukmu wa. Wa anfiku ya hukmu wa. Ngeri tenan lho Arman. Artinya pirang lakoni ya bek. Belum awalnya anggap jimat kan terus dari rezeki di tolak balak di tolak santet di Quran buka <laughs> Terus tahu digelar itu semua sampai Sama nak kayak ngono terserah urusannya sampean jelas nak urusanku yang ini gini tapi tidak itu pasut, pada soleh <laughs> pada soleh artinya kalau ya soleh artinya cerita anak Quran hukum dia ini sampai percaya jimat di ya soleh mak dur kulo masalah kan ya ya dur kalau Quran Quran diturunkan dia takuma benan nas semua digawe Uga merono ayat Quran turun ke jimat. Wakola toifatun lan ngucap sopo toifatun toifah min ahli kitab. Ya ahli kitab lima talbisun al hakko kena apa nyampur aduk siro al hakko yang hak bil batil batil. Hak bil batil campur aduk bitakhir lan berubah-ubah wa taswir lan kelawan pembohongan. Diutak-utak ya. Sawangan iya ora-ora iya. Watak tumuna lan nyimpen sira kabeh hak ing kebenaran enak tanah nabi dikisi nabi. Wa antum khadi sira kabeh tak lamun ngerti sira kabeh. Kebenaran bolak balik nganti ra karo karuan ini mau termasuk. Jadi orang Yahudi sange pinter ini. nasaman manusia gue berhasil murtad no sahabat. Ini orang Yahudi pinter-pinter. Di nasa rak hukum sing direvisi. Nah, orang Yahudi logikanya gak konsisten. Itulah Muhammad. Ini wong pelintong ini milik haram saya milik halal jadi <laughs> cara lagi karena ya itu rasa masuk ya pak pelintang ini milik halal saya milik apa haram ini jenis tak sudah hak kopi batil eh, pinter ini sama ini iya, yo sama ini orang sih padahal yang tak jadi kan dia ya biasa jadinya esok enaknya pecel lawan ya, esok tuh gue pokoknya sore ya kita menang jangan suka tapi lo Yahudi nyen repot ini bener lah sama nak cepet-cepet ya sama enak sepeda motor Aku mati nak mobil, esok ya dorong juga ya kopi, nggak awan ya teh. Kan gitu-gitu rasanya. Nah periode bisa ambil periode Mekah itu kan ya gak mungkin kita ikomatul akam. Periode Mekah uang gak musrik wes apik. Jadi gak mungkin periode Mekah ikomatul akam. Terus periode Medina ana ikomatul akam. Lah iya sing cara terminologi usul fikih terus jenenge nasab mansuh tapi wong Yahudi mikirnya gak ngono kok pelin pelan aja nah, ini dene roh secara periodik memang wajar perubahan hukum pak wong waras itu ya roh gede kabeh wong yang nasa mansuh cilik sampai nak disusoni gede-gede ya <laughs> malah nyusu dewe cilik sampai didulang gede dulangnya anak kan ya artinya biasa nasa mansuh proses biasa kan tapi cara Yahudi itu pelin pelan jadi pinter ya, tapi sih pinter. Ya mau kalau cerita, mungkin nanti justru malah ngeten wa inna sayatina la yuhuna ila uliyaihim yuja dilukum jadi setan wong Yahudi itu saling memberi informasi supaya didebat kayak gue Muhammad ya, Nabi ya kalah tenang orang kalah dia musuh tangkem ya ngapa ini sih mat wedus nak mati mati ini sobat mat ya Nabi mesti jawab apa Ya Allah, agama mu aneh tenan. Jadi kuat tangan musuh halal sehingga Allah langsung mau haram. akan <laughs> Iku jenenge wa nasihatina sayatina la yukhuna ila uliyahim lija dilukum itu asbab nuzule iku wong Yahudi apa-apa ya lugu. Mat. Lah terus mati ini Allah. Apa kan? ini Allah langsung haram sehingga tangan yang musuh halal. dunia kan sehingga tangan ini musuh sehingga berlimutan darah. Jadi saya tidak Umar terus diaten ambek Yahudi dibantai kok Nazi mana Nazi itu didukung mati Islam masih mereka gak kena tidak debat ya jadi bareng zaman jadi zaman Nabi Muhammad itu Yahudi tersekiat Abu Bakar tersekiat pas Umar diijlak diijlak atau khoibar dari sangka Medina diusir Medina apa khoibar zaman periode ini sinten khoibar diusir ke Palestina jadi terus Madinah bebas Yahudi terakhir periode pikiran itu mata nih ya Rasulullah tidak atribu unu kau, bok kalau dicolok nabi tak bunuh ya menika harus repot kan mesti dinali ya topeng ngono kalah nabi ya li tangan si angkat si sitok diangkat <laughs> saya angkat si kasih ora itu lah ya ngono dalam memilih somero lah ya penting ya, kalau ya. nak anak pinter teman-teman kok Yahudi Lalu <laughs> kalau pinter tapi lugu, mereka khawatir om Yahudi. Wakola nang jadi anak sama rapinter, pinter. Kenapa tuh rapinter? pinter? Wah, kau kan. Iya, jadi iya. jadi rapi pinter itu alasan. Dan wakola wong. Wakola tadi lo gitu tenan tuh. Saman mengke mana nak teng jus walu. Jus pinter sih ini. Wah Ina saya usinai, Zuhur itu. diundur orang. undur itu. Wa jalan jalan likulli nabiyyin aduan saya tinal insi wal jinni yuhi ba'dhum wa din zukhrufal qawli guru itu asbab nuzul jadi antar setan Yahudi itu saling memberi wahyu saling memberi informasi sing ada debat sing iso mematikan Muhammad Ini kados kasus ubis Yahudi dilawan wakola lan ucap sapa taifatun sapa sekelompok min ahli kitab ayilah kitab sebagian ahli kitab ngomong nih sebagian sing liya aminu billadzi unisila ala ladzina aman aminu percaya sira jadi ini wow sing kalau cerita no jadi antar orang Yahudi mengdaya ngdaya akal-akalan ini aminu ya kue imanu siro biladi unsila ala ladina amanu biladi klan perkoro unsila kan den turun apa ladi ala ladina aman ayil Quran wajan nahar eng kawitane rino kue bebo iman ya iso-iso nih bebo iman be Muhammad mat aku iman mat ambek Quran biladi unsila ala ladina aman tapi waktu rumok ngasih siro sirokabe di iklan Quran akhirnya ngakhirin akhir Engko nak wis urip ke ibu kafir, ya kon kafir neh. La Allah gumlomlau te wong mukmin yarjiun, padha bali sapa mukmin itu Mergo idyaquluna supaya ngucap sapa mukmin ngene maroja ula anhu badha tukhwin fihi wa hum ulu ilmin ilali li mihim butla. Nah, akal-akal Yahudi. Maroja ora bali sapa haula, sapa mungkon-mungkon wong Yahudi andu saking Quran atau andu saking Islam. Ba'da duhulihim sa'usim lebuni ha'ula fi dalam Islam Tawahum teh ha'ula iku ulu ilmen wawang sing berpendidikan, berpengetahuan Illa li ilmihim Kecuali krono ngerti ngertine ha'ula butlana yang batal Islam Jadi Yahudi saking pinter ngono Jadi wong sing pinter-pinter kon ibu-ibu is Islam paham ya sing cerita no Jadi wong pinter-pinter kon ibu-ibu nopo is Islam. Mau bar seminggu nopo bareng dino kafir meneh. Ben jadi pikiran umum mencitrakan di publik oh iku loh tahu masuk Islam mau pinter-pinter akhirnya bareng roh kecewa <laughs> berarti Islam agama masih gak ben bener berarti orang berpendidikan apa masuk terus mah metu atau <laughs> masuknya gak kalah-kalah orang karena iman itu gak itu jenis aminu di unzila ala ladina amanu wajan nah wakfuru akhirul Allah gumarjiun dan menimbulkan logika aha ula anhu ba'da tuhuli fihi wahum ulu ilmin illal ilmihim butlah Kuat gak Karumanto? Hebat ya permainan Yahudi ya. Sampai oh. Terus orang Mustafa kayak nak kitab Quran gak jimat yo. Anda di polemik ilmiah, dosa tenan kan iman di saya rusak. Ya itu dandani istighfar ke pangeran ya Allah, kalau keliru jebule kitab Quran ilmiah. Kalau <laughs> riyen sampe jimat istighfar nanti so kafe Kalau santri-santri kurang lagi, <laughs> istighfar. Mboten tenang gak kuyar dengan ya, matur mulai mikir sing diceritakan sampai ngeten. Jadi kalau bayangkan gini Mas Bro ya, andekan, ini bukan sasok suci. Andekan semua kiai pondok Mas Romanto, cara pengajaran kayak ini itu melahirkan dinamika ilmiah yang luar biasa. Karena bagaimanapun ini inspirasi ilmiah kelas tinggi, mulai perbandingan taraf, perbandingan ilmiah, perbandingan dialogis, proses-proses interaksi sosial. Loh ya Mustafa, mau ke zaman mondo, cara menanamkan kiai dulu debat yang Yahudi dengan Nabi terus rekayasa yang Yahudi terhadap Nabi pencitraan orang Yahudi terhadap Nabi kan akan menjadi kitab ilmiah dan itu kalau semua pondok di Indonesia 50% ya, saja semua cara pengajaran itu ilmiahnya itu paling gak jadi dinamis oh ngono toh gitu ya itu masuk rekayasa ngeten kan biasa mungkin konteksnya ada agama gitu misalnya tentang perempuan atau tentang harta tahta tapi kan sama tuh masuk mau beli informasi dok itu metu kan kata atau permainan jadi kayak mau itu boleh wong pinter-pinter kok gue gue Islam mau bar seminggu metu dan mencitrakan ngomong hmm, terpelajar gue Islam terus kecewa tuh <laughs> ini kan permainan ilmiah kelas tiga nya jadi inspirasi ilmiah betapa itu, hal gitu juga diinformasikan Tuhan itu tapi berhubung awalnya Quran ayat-ayat ngeten kan foto, motornya cepet begini lah rapat dipaham. Ini nak cara guru memang agak jual jadi Jadi ini nak rapati paham, ayat-ayat ini kan juga cepat hanya rapati paham. Tapi nak pas jalur rizki atau pas takul balak, dia ketepaan lagi rati balak semangat. mulai ora tadi balak sering mau ayat iki. Seneng kira karuan. Tapi aman pikir kan matur ora seneng. Misalnya santri orang pulau kira kabeh. Semua alam nasro, wong si sing maca iki jembar dina, maca kabeh bar. Terus kiai ini kiai tau muni rong pulau. itu ada ibu-ibu menibar maghrib magrib, tau <laughs> menibar subuh saya merah rakopak <laughs> Ada yang kayak jumlahnya pitu-pitu Oh, ada yang kayak ini itu, Mereka ganjil wape Ganjil itu pitu-pitu, orang ini telur Wal muruk Sepakot Dosa Lah itu kan ini pilihan pilihannya pitu-pitu Nah, saya sampai mira kan, bang. Telur mau pintu. <laughs> Lah, mau mira. Telur. Telur. Dungo ya sing ngapa ya, dungo ya dungo, dungo orang ijazah, aja diutus pangeran dungo. Enggak, anak dungo bener lah diutus Allah. Ya. Tapi nak akal-akalan ijazah mau mau caya tiki pengen sak ini mau wong sing ngecak ngesak Istanbul dibaca orang terdes. Ini orang sing baca kan terdes bicara. Ini orang sing baca. Orang sing baca tenan. Aduh kali orang mau coba tulak tulak santet mantep daerah ya, karuan muanti. Ini orang lagi santet. Lebih dia air apa? itu soalnya darinya gini loh ya, kan Quran itu menjadi kayak saat diturunkan ada polemik ilmiah, ada hirohnya, ya. ada semangat berjuang, ada oh ya ada macam-macam sih. Ya. Kalau tatanan rumah tangga ya, nang anak nanggung anak, nanggung bujuk Bujo ya kudu ngaman no keluarganya itu mungkin ya. Kalau dulu umat Islam bukan lunak lunak ngeten. Jadi bagaimanapun sistem pengajaran kita itu banyak yang salah. Dan ini kalau mulai ya. Kalau anak guru kulo, apa ya, kita mulai lah. Jadi kan nanti kulo, nah, zaman tuh anak ngaji ke garman tuh. Ini ngaji wong ngalim, taruh <laughs> ngalim raiso. Jadi muka tiba ngaji beda. <laughs> Gak apa-apa. Lah mereka nih, kalau untuk cerita, jadi batimnya tiba di kan kata sing buatan seneng gia. iya. Gue batim terkenal angkuh. Mungkin kisah nyata kalau diceritanya anak ayi sing kayak nambah tim. Eki kiai mau tafsir bedawi, ya tafsir e kalau betul. Itu surat itu e batin. ini nengen, utek kum rasu kum mau tafsir bedawi. <laughs> Jadi batin sange mana tiga itu sampai tafsir itu e diulang mau sehingga paham. Jadi kalau kulo nih kerumun tuh mau tafsir bedawi tak surat deh. Utek kum rasu Siapa? Lagi, lagi. Katakan cerita itu tapi repot nanti. Tapi kalau batin insya Allah, mana kalau perlu Ahmad tuh macam Bedo bisa sih menengah itu, tak jamin. Saya, ya memang untuk sebagiannya benar ya. Jadinya kalau tafsir dibaca ada ahlinya itu ya memang menyesatkan. Yang lihat ngaji, nak kalau batin sependapat, kalau tidak sependapat dengan batin ya itu hak beliau itu cara cara berperilaku kayak itu tapi macam nih kata ini jadi nah, banyak beliau alim ya kan yang bisa ngilani itu karena mantap misalnya tahu ngaji beliau atau tahu tidak bakal saya tahu apa yang gampang yang apa kan saya diukur tau ya. tak misalnya kalau kerungu pulau kerungu Ahmadun mau coba tafsir beda itu kan bisa bayangin no berarti tetap cukup jadi cerita-cerita kiai itu lucu-lucu Wah, cerita-cerita kiai kuno debat-debat nggak Gagal Ahmad bin Hambal debat Ambil Imam Syafi'i ono wong nak sholat wong murtad itu berarti apa jadi Imam Syafi'i itu berarti wong murtad itu maca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu jadi mukmin jawab takwa Ahmad bin Hambal ini kisah nyata lah anak niku tobaté tiyang mboten sholat, mboten sholat niku murtad mboten cara mendambal wong ora sholat ping telu murtad keluar dari Islam dari Imam Syafi'i mboten mujaradu fiski fasik tok orang murtad Imam Ahmad bin Hanbal kalah ini tak kok. Jangan murid ya kalah, kalah, kalah, kalah, kalah, kalah, kalah kalah debat. Nah, anak Cara Ahmad bin Hanbal, eh, kalau kalah ini, cara Ahmad bin Hanbal kalah kalah itu murtad, keluar sebagai Islam. Nah, dari kalah kalah ya tetap Islam tapi kalah dia pasang kan. Nah, Ahmad bin Hanbal tak ingin ya Imam kalah Mat, nah kan muridnya, mat, kalah terus tobatnya biye, tobatnya kalah rasulat, apa hukumnya murtad itu tobatnya biye. Abu Hambal keliru, jawabnya tobatnya ya sholat. Terus Imam Sapi kan numpangi, lo sholat umur tak terasa. Syarat saya sholat kan kudu esok Jadi kudune nak dene darane murtad tobatnya pertama kok la ilaha illallah Muhammadur. <laughs> Terus menengah Mas Hambal, kan terus ngakoni dadi guru jeneng ngalim tenan bajenengan. <laughs> Jadi ya Ahmad, pakai fatwa batu cari ke sholat. Nah, hukum murtad terus tobatnya piye? ya sholat darah halal bener nah ya sholatnya wong kafir juga gak sah gudunya nanti ini darah ini murtad tobat pertama mau coba ilah terus Rasulullah gitu kalau tobatnya langsung sholat kan berarti dia dengan status kafirnya sholat kan gak sah kan? ngaku nih den mana menggambal ngaku nih jen cerdas Imam Sapi jangan menggambar darah nih nak hadis ngalim aku, nak fikih ngalim Imam Syafi'i. Mulane Imam Syafi'i darani bapak usul fikih, mengalim nak usul fikih, mau nak debat-debat yang lucu-lucu yang pinter Imam Syafi'i. Tapi nak hadis ah, ngalim Ahmad bin Hanbal makanya musnadnya Imam Syafi'i itu tidak dipakai bahkan oleh ashabnya dipakai musnad Ahmad bin Hanbal Imam Syafi'i tidak ada musnad tapi itu bahkan ashabnya aja nggak pakai memang kredibel Ahmad bin Hanbal makanya yang dipakai aku itu besita ini ditambahi musnad Ahmad bin Hanbal tapi kalau pakai canggih Imam Syafi'i Imam Syafi'i wakala kali canggih tahu di debat uang ya dan kan Imam Syafi'i jadi lucu kan uang nak lungo tayamum itu syaratnya itu baru boleh banyu nak sekantuk lagi kita ya <laughs> ya ya datar ya nanti nanti lagi banyu saya nak orang tuh lagi kita ya. bah kok ana gue lagi barang dari Abdurrahman bin Mahdi ini kancane kancane debat jadi Rian itu wong ngalim Rian orang kaya orang orang orang model Ahmad bin Mustafa. Jadi mau ngalim Rian itu dia konco padha ngalim, bendina debat. Jadi tambah pinter, ya, kayak pulau Rian nemu sahara, yang mau termasuk ya, sop awal, sop <laughs> Penting loh, <laughs> nah Abdul Yusuf sop awal, masjid Indonesia keliru, macam kan, menetapkan sop sani, sop salis, ya kayak masjid model yang sop awal kafe, keren. Gak sampai ditakoi, Berarti syaratnya tayang tayamum ketika gantung banyak syaratnya boleh isi. Padahal nih Quran kan, ke falam tajidu, ma'an jadi ukuran boleh tayamum itu asal tidak menemukan air nah, kalau syarat boleh i iya, Quran ini loh <laughs> jadi kalau sampai itu takok kacanya lo takok kalau syarat boleh i iya, barang gitu kan syaratnya kan tolabul nah, syarat boleh i iya, lo Quran ini dan cara Quran kan yang mamu saya itu kamta tajid itu loh Baik eh, untuk mana safarin walam tak jitu ya gitu Singgih itu sing ya ya lain kamu saya itu wajahku main terus Baik ingkut temara safarin tajid itu maan yang mamu kalau kamu tidak menemukan air kata Imam jadi Imam Syafi'i ya idla yukonu liman lam yatlub lam yajid dan idla yukonu liman lam yatlub lam yajid karena secara kebahasaan tidak mungkin dikatakan lam yajid liman lam yatlub kan gak mungkin orang tahu gue darah ini rantuk ya jadinya orang ya. roh jadi Imam Syafi'i debat istilah pengiran falam tajidumaan kamu tidak menemukan air Jadi, orang menemukan bergolei lah nek urung goleki muni ora ora ono banyu jenenge ra roh. <laughs> Enggak, nek ora goleki sawai banyu ni jopo sampean jenenge ra roh. Dadi syaratnya kudu nopo goleki riyen. Lan idla yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Karena orang sing ora tau goleki ora iso darani lam. Kan pinter mangsat. Malah Imam Kofal terus gak populer. Imam Kofal ibu dojar karwan gak level, gue madep dapdi. Imam Kofal itu setengah wong asafi iya tapi kurus kurus jadi mangkok palu darani sabilillah sabilil khairi sehingga beliau berpendapat zakat itu kena tiga no masjid madrasah jadi orang kudu tiga no fakir miskin mereka wa bisa bila darani sabilil tapi rata-rata sapi sapi itu sependapat sama Imam Sapi sabilillah artinya wong perang jadi orang orang jatah dewi masakin ono jatah dewi itu wow karena secara bahasa tidak mungkin bapak mending madrasah saat ini Kang Ahmadun Towa itikaf gak mungkin cara bahasa gua bisa di lillah jadi sapi lillah itu sudah satu bahasa yang diperuntukkan untuk perang tapi rapan pantas sapi lillah misalnya sapi lillah ini kan secara bahasa gak mungkin misalnya gak amatin lebih mulang madrasah gua bisa bililah. Kuabe bahasa mulai Mekah sampai Indonesia kan mati di jalan apa maksudnya mati syahid kayak iso pas mulang gua bisa bilang ini gak pantas ya itu jenis rasa biasa. jadi buatan wonten dialek dialek Quran sing fakta fakta faktore faktore itu rasa bahasa Wakfuru lan ngafiro siro kabe akhiro hufam ya wau Jadi di mana nih Maro jaha ulaan data takulihim fi Wahum ulu ilmin Ila li ilmihim butlah nah, Wala tuk minulan ojo percaya siro kabe Ayatu sabdiku dikse ojo percaya siro kabe Ila liman Kecuali maring wong Tapi akan anut sopaman dinakum yang agama iro kabe Kue ojo anut ojo percaya kecuali wong sing sak agama. Kala ta'ala kul mutapa siro Muhammad lagu maring Yahudi inal huda huda Allah Ini menjadi orang Yahudi Pokoknya di pasno pengeran Hidayat kayak pengeran masuk pinter Orang itu hidayat Berdoa Ayo tak kena neta Tentekano sopa hadin Mislama uti itu menghalis pada Yang tentekano siro kabeh Ayo haji kuno ngejai siro kabeh ya Yahudi kumi siro kabeh Idarobikum Ono yang sandingnya pengeran Kira kabeh Jadi Nabi itu dihibur oleh Allah Hidayat itu kayak pengeran kowe ora usah kuwatir nek ana wong ya padha-padha duwe kitab suci, kitab samawi kaya kue, Utawa wong iku pinter debat kue urusan pangeran, kue ora usah susah. Jadi artinya kan Yahudi di kitab samawi. Mulane cara bahasa ya sakniki diarani agama semitik. Jadi agama Nasrani ya di Islam bodoh-bodoh dianggap agama sama samawi, Mereka dianggap bodoh-bodoh di kitab suci. Ya, artinya orang Islam rasa galau, rasa susah. Nah, ono agama liya sing duwe kitab utawa di kelebihan sing no iso debat artinya ngene mereka sumpen diputuskan no kiamat mulanya pangeran bolak balik janji mal kiamat ya kumu nah kumbok keputusan terakhir no kiamat mana nih dunia iso diulak balik kau buatin kiamat disebut tiga amat ini dunia bisa diulak balik kang Romanto itu orang Islam dewi ya bodoh kadang nganggo ukuran kebenaran pakai kemenangan Buang ukurannya pakai kemenangan ternyata Irak kalah di Amerika bingung Mungkin orang Islam kalah. Mulane kula nyuwun nggih, sampean sakniki wis kadung. Kula lah rakyat pengen jan. Wis kadung ngaji mbek kula. Kudu anut kula. Maksudnya anut kula dalam hal yang saya bener. Contohnya paling gampang ini Kang Mustafa. Kita itu Kang Romanto. Islam kita itu kacau. Mari rapal Quran, pasal. Artinya ini mau Quran ora kabeh. Ukuran kebenaran Pak bingung oleh Kang Ahmad ini. Kadang orang Islam nganggo menang, paham tuh. Jadi misalnya perang perang Badar menang, perang Khaybar menang, Sidik lah nak bener gue menang. Lah nganggo ukuran gue menang. Cilik lah nak bener menang. Padahal zaman Nabi wis dielingno iku perang ukur Nabi kia. Ya. Dan umat Islam terlatih tidak pakai ukuran kebenaran, pakai menang. Tapi orang Islam terlanjur menang dari ukuran kebenaran. Ya sih gue buar ngono Irak kalah Amerika misalnya dalam konteks ini gitu. Orang kafir kok ngalah orang Islam. Wadah Islam ya lu lah. Ya ya Wadah menang kalah nggak ukuran musibah musibah itu mesti kurang dosa dibeli Bali rata naik tsunami aja kena tsunami bingung meneh karena terlatih musibah karena azab Mulai kiai kiai malah kewajo meneh, ono santri kok melelek ke nih tabrakan sepeda motor hmm, kuala be aku, ono bener. hampir musuhnya untuk musibah dari kualat abad ini. Padahal mau mau kualat atau jenenge wong urip tidak tahu masalah atau kena musibah. Cek diwatutno cek ora. Gitu betul. Lho kudune kiai ya sadar, wong sik sing kenal dekne, sik sing ora, sik dipatut, sik ora wong tau kena musibah gitu. Wong kiai ini dhewe sing ora patut sering kena musibah. Tapi bareng ukuran azab ku pakai musibah, bingung meneh. Kayak aja. Berhubung kiai semuni Aceh mesti musibah krono dosa mulane kena tsunami, bingung sadung ngomong. Musibah ya kok, iki dosane gem ngene. Bareng santri cerdas. Bali luwe dosa, Pak free ya oke opo oke gak kena sunnah wis ngomong kok ini lapor cara jenengan maksiat ngoten enak banget, <laughs> dadi ra perlu musibah <laughs> oke kiai ini lah keberatan nak balik sekedar tsunami. Jebule kiai model ngono. <laughs> Artinya terus bingung menang kan gara-gara subjektivitas kebenaran. Satu pakai menang ya bingung mau kasus Irak kalah. Musibah be adab ya bingung. Bali ra kena tsunami malah aja. casing terakhir, ukuran kebenaran itu mbak rezeki atau ah, terus repot meneng Lamulah ini jari nih kanjeng Nabi, somben pada akhirnya sing nentokno kita, ya aku bina aku semua yang mal kiamat ya aku bina aku ketoran ini di sini swargo, kue bawa Yahudi, you know, somben delok. Lainnya cara Cina, kalau di kanjeng Cina kafir, Bukan nah, mati aku surati Islam ke Kristen bener sih <laughs> Dia surati, dia surati Enggak karena kalau ukuran itu begitu Mustafa ya, memang repot lah pondok-pondok yang terbelakang. Iku roto-roto Kang Romanto, gara-gara memaksakan sama halal dunia wilah disamawikan. Akhirnya bingung kenapa satu saja yang ini. Yang agar musibah kan identik dengan adab. Sebelumnya itu ada Pak Aceh, aja Aceh malah untuk musibah Bernan, Bernan dari salam. Enggak <laughs> artinya kita terus repot itu. Sajane paling nyaman kayak model model sufi ngonton niku, model kulo, model ulama sufi. Jam sufi kan karuan. Ya eh, turun kita update sisi dapat sisi biro loro kan. Cek kue dua, cek orang tetap sisi dapat sisi loro. Asal kita masih waras, mengatakan satu dapat satu dua ya sudah gitu. Cara kulo wani lah biasa kulo dengan pengiran ya Allah, andai kan saya tahu saya min ahli nar dan kan saya tahu saya seul khotimah itu tidak merubah fakta bahwa engkau itu Tuhan. Apa nak pe ahli neraka terus pengiran berdus kan ya tetap pengiran ya Allah kan. Apa nak aku seul khotimah terus pengiran Fir'aun Kan ya orang. Boleh sekali-kali iman nggak ilmu hakikat. Mulai ilmu hakikat, ilmu serang arah rusak. Karena kebenaran tidak dikontransaksikan dengan subjektivitas. Nyaman kan nggak ilmu hakikat. Lo kalau butuh nanti susah suruh khotimah. Cek minah lidah butuh nanti pisan betul nanti. Karena tak pikir-pikir, ah, aku suruh khotimah bener apa tetap aja pengiran Allah dan saya merasa nyaman itu yang Tuhan Allah itu aku susah nak pengiran rumah <laughs> karena nyaman kan Lo ndak kan nyaman kan kita hidup. Di pangeran keren, Arhamur Rahimin. Di pangeran keren, Alim, Qadir, temen nyaman. mari ke mamang Qadir kan. aku tangguh akeh, jadi puasa, ratu juga dan Bila balik hadir nafsi, mari rusak tatanan hadir nafsi. Jari pangeran Al-Wahab, ya, aku ya dingin-dingin. <laughs> Repot, aku syukuran yang unik Jadi pengiran nyebatin itu aku, tapi itu tak masak mati mati malah kena umi ya repot bener. Padahal maksudnya Allah Al-Wahab, Allah zat sing memberi. Apa nangke Romanto gak ngekei gue ya, terus gak memberi kan berdua cara apa memberi? Terus ngekei Romanto. Ya kotir sama dengan Allah menciptakan langit bumi itu sudah bukti kekudroan. Semari ke mama kan gara-gara di urusan era kesampaian jadi kudro ke orang. Pemenang pun jaduk-jaduk malah permintaannya aneh-aneh. pengen bukti anak kudro misalnya daging dibaca orang terdet malah nutusnya hukum-hukum di luar adat. Dari pangeran kuasa, iso wae geng dibaca orang cerdas, wong pangeran kuasa. Apa pangeran kuasa perlu perlu no sampai dibaca orang cerdas enggak perlu. Saya kan romanto mau jadi dulu jual duit apa itu cerdas. Apa terus pangeran kuasa gagal? Gagal napa? Buatan kan? Wong hmm. cara pangeran kue tiga bisa delok bisa meripat wis nemen. Cara kula kan ajaib meripat sing trimo kaya nekeran iso delok. Cara pangeran. Baca analakum sama awal absara wal afida. Cara pengiran prestasi meripat sing naik keran iso gue delok. Kuping sing kok centelan iso gue ngrungokno. Cara pengiran prestasi. Tapi manusia kurang ajar, mengukur prestasi subjektivitas. Misalnya dibaca orang cerdas. ada orang aneh dibaca orang cerdas, dia baca dibaca orang cerdas. <laughs> Artinya cara pengiran butuh detail meripat iso delok. Sampai pijak, obat non gue angel mari. Iku bukti gawe gue angel gitu. Tapi dia bedat, baca orang bedat gampang. Dilapisi baca orang orang gitu. Tapi kudroy pengirannya kita subjektivitas subjektivitasnya. Jadi kalau misalnya ngukur kudroy pengiran, berarti baca orang cerdas, sampai iso miber. Oh, kan repot, <laughs> jadi pengiran itu repot, nggak dibunuh hitam dia ya repot cara berpikir. Jadi pengiran itu nggak dibunuh hitam repot, ya gara-gara cara berpikir dia ya, mau mulanya sama nak iman be Allah itu gampang sama nyaman be pengiran kul di birahmati bagi dalika falyaf rohku nyaman be fadlillah jadi misalnya sampean kita semua cemas terhadap nasib kita nanti kita cemas min ahli nar min ahli jannah suul khotimah apa suul khotimah itu kita cemas normal lah misalnya kalau mantan nangis Ahmadun nangis tapi cemasnya sampean itu berubah hakikat itu loh Nah, apa cemas suul khotimah terus kecewa terus pengiran lucu malah degelan Tadi bae pengiran tujuan nyaman ya, malah asik. Kan kula sering tak baik kanca-kanca. Ya. Gus sampe dedungane PD gak gak Khawatir ngene-ngene. Khawatir apa? Aku pun rokok pengiran ya aku pun suka ya aku nyaman-nyaman lah. Nak khawatir nak pengiran rupa. Gak apa nyaman. Tapi malah nih kafe ulama itu cuma gitu. Ya. Tadi nak iman kudu nganti ilah baru jadi hakikat. Jadi aja sampai iman nganggu syariat, rusak iman nganggo syariat. Mereka mesti nganggo subjektivitas. Subjektivitas wow kadang ngukur nganggo kemenangan, paham ya Armanto? Barang ketika ada Irak kaget, kadang nganggo musibah. Oh bingung dong, jadi mau Islam bingung, cara iman dia Allah bingung. Pemenang sampai anak model sok, ini wow sok pusat sejarah kan Manto, seorang antri ngalim dari barokah. Nak kualat dari kualat deh gue kan repot. Nah semuanya ngeliat gak apa-apa sama sama melo, akhirnya sampean ya sih ngomong. Ora usah sekarang sekabeh pengiran. Pokoknya nek mati ini kita orang kaji Nabi ngadepi orang Yahudi inal yuda yuda wong itu Hampir debat nganggu subjektivitas itu ruwet Au yuhajukum inta rabbikum Kul innal fadla biyadillah yu'tihi majasa Kul Kul mutabasiro innal fadla saat temne fadla biyadillah Yu'tihi majasa Yu'tihi paring sopo Allah yang fadl maning wong yasa Kang ngersano sopo wa ingkang Wawa huti Allah wasiun iku dat sing Ngekei alimun tu dat sing berso Wasiun iku dat sing jembar eh kasirul fati ani muntur dateng besok ini cara orang cilik hati kan repot fadlu tiga anak allah sesuai kersani. sampai cilik hati enggak nang aku ora termasuk di kersano. terus kue sumpah terakhir kan berarti ngukur apa be ngukur apa sampean kan karena sampean iman sing nyaman kan gini berarti allah hebat ngekei terserah kan berarti hebat ya gue sama hebat kan tenan muncul sampean tuh jelas tuh hebat nyaman kan malah akhirnya gue punya nyaman mereka mental kok sampean ngono iku jenenge mental wong munafik. Jadi wong munafik kan ada zaman Nabi le. Ini sing kisah nyata teng Quran. Wa min hum mayyalmi zuka fis sadaqat. Fa in utu min darudu wa illam yu'tau minha idza hum yas khotun. Walau annahum radu ma atahum wa wa rasuluh teng surat Jadi Nabi itu terkenal lomo. Tapi saat terkenal terkenal lomane wong tetep nak mbok ukur subjektivitas tetep ra iso lomo kabeh. Misale kula terkenal lomo di dhuwit sak juta. Balukman tak kei 200, Rumanto tak kei 500 mesti ini duit sak juta tak kayak nawang butuh ngatus itu cara hukum objektif is lomo hukum objektif duit sak juta tak kayak sudah kono butuh ngatus nemen lomo nih lah nabi duit sak juta di sudah kono nabi sak juta tapi nak cara berpikir objektif jelas di duit sak juta di sudah kono sak juta nemen lomo nih tapi kalau kamu pakai hukum subjektif sepi lah tetap gak lomong mereka pikirannya lah aku rasa dikai Rumahnya karo kaya, pokoknya medit, aku rasa dikai Mulanya mau munafik sama nih surat tobat. Fa'in uktu min ya, radwa min hum mayalmi zuka fi Banyak orang munafik yang mencibir kamu Muhammad perihal sodakot. Fa'in uktu min ya rodu, kalau mereka kebahagiaan ya rodu puas. Welam yuk tau ya idahum ya, khotul. Kalau kamu cara berpikir subjektivitas juga munafik. Jadi Allah Al-Wahhab, pak aku rada duit. Lu padahal cara Allah, Allah tetap Al-Wahhab kan? Dengan Allah memberi kiai-kiai kita suge. Itu berarti cara Allah Al-Wahhab gitu. Tapi tidak sampai ngkur. Nah, nyatanya aku Ranto munafik jadi saya kira ini lah duga duga nulah lereni lu ke rumah tuh, kulo rido misalnya ditegur marat suka sampai nanti mati rido asal pengiran itu apa apa kulo nak duga bek pengiran asal pengiran itu jenengan kulo santai warga <laughs> kulo nu tuh kau nabi hidir tapi keng kitab kitab sayawan al kubro jadi kitabnya jenengan karangan imam dari terkenal itu terkenal dukun aneh gue kalangan santri tapi kalau ngaku kitab itu tidak dalam rangka dukun. Jenenge kitab Hayawan Al Kubro. Dungane kabeh kula ora tertarik, entar ae sitok wonten donga dengan Nabi Khidir. Dungane sederhana ngene. Anta ilahi al hakul haqqi. Ya gal burhan wa ya qawiyal arkan. Ya man rahmatu fi kulli makan wa fi hadzal makan. Terus terusane donga PD ini seneng. Wa inna lanahliku anta mana? Jadi ini kula ora ngarah rusak nak pengirat jenengan jadi kok penak kok cocok jadi nyaman gue malah nyaman sama saya ini pikir sampean bayang no mati pak sumpah gue kuburan Dewi terus gak jelas setelah mati kita akan apa tapi piwe sak budu budu ini rumah sak budu budu ini bahak sak budu budu ini Mustafa tetap akhirnya nyaman akhirnya ini apa Nanti yang minggunya ya biar Allah, paling mati ya biar Allah. Artinya kan kita sudah putus asa, ya. selama mati kan putus asa di rumah tujuh, di rumah santri, di rumah konco paling nggak semua ilaihi rojiun Inalillah, wa inalillah jadi corong sufi Inalillah, wa inalillah itu kenyamanan mulanya tiang-tiang sufi ya nak dungo ya Allah engkau itu dat yang paling baik bahkan engkau siap kami unseni jadi semua ilah ya marju kok maring aku balik itu nak corong sufi dibaca secara kasih sayang ceenak ibalenya Allah itu. semua ilah ya marju Mau balik orang Allah kok susah sama ning dunya sih ngurusin sini, Pak Allah Cuman mati sing ngurusi ya Allah, jadi baik-baik saja. Jadi sebenarnya mana nek rumah antara <laughs> <laughs> ya ya mati mati rata dengan baik-baik saja. Mergo sing ngurusi ya Allah. sama kula orang yang rata dengan mati ya jadi kabeh mati mati apa ya. Ning dojo diurusi Allah. Taruh dene lah, ning dojo suka ada mati mati. Nah artinya itu tadi ya, jadi subjektivitas kita nak buat turuti teman-teman kok munafik. Dia gue mau, gue contoh gampang. Rasulullah itu terkenal umum, tapi sahabat muji umum. Nah, gue hukum objektif aja. Kamu uang satu juta, buat sudah kau no telung persen, uang ini lomo. Apa mana buat sudah kau no pitung persen, apa mana seratus persen. Tapi nak gue ukur subjektivitas. Kan untuk Terus mati. Ya bodoh, pepe wong ayu sing terserah bojo. <laughs> Ora ora rasane repot. Ya kelairan. Wong ayu tetep ayu, sik bojomu sik ora, sik ora rasane to. Lah ukuran ngono. Dari ngaku ati ukuran nah lampu mati podo. Jadi intinya terserah waras kabeh. Jadi kita diam-diam santri tapi cara berpikir munafik paham tuh mulai itu obat istighfar ngaji aku istighfar tapi lah istighfar kangelan model langsung kok gua inilah liku antamana jadi kulon baik-baik <laughs> saja selagi ini pengerasnya jenengan <laughs> itu yang dimaksud iman ngaku ilmu hakikat Murah ilmu hakikat tak bayangannya santri-santri ilmu hakikat ilmu yang kita bisa miber umurku